Sebelum kita lanjutkan perlu kita ulangi kembali tentang sifat-sifat huruf. Sifat-sifat huruf itu dibagi-bagi atau digolong-golongkan dengan berbagai tinjauan. Di antara tinjauan dalam pembagian sifat huruf adalah tinjauan dari sisi lemah dan kuatnya. Jadi ada sifat-sifat huruf yang digolongkan sebagai sifat lemah, ada pula sifat-sifat yang dikatakan sebagai sifat kuat Di antara sifat kuat apa saja? Antara jahar dan hamas mana yang kuat dikatakan kuat? Jahar. Jahar itu sifat kuat. Hamas termasuk sifat lemah. Ya, jahar. Syiddah dan rohawah mana yang tergolong kuat? Syiddah. Ya, ada jahar, syiddah. Kemudian isti'la dan istifal mana yang tergolong kuat? Isti'la. Ya, isti'la sifat kuat itbaq dan infitah yang kuat itbaq. Nah, demikian pula sifat-sifat yang lain seperti sofir juga tergolong sifat kuat, kolkola, kemudian apa lagi? Takrir, inherof, ya. Kalau tidak salah tafashi juga termasuk sifat kuat. Nah. Ya. Baik. Gunnah juga termasuk sifat kuat. Nah, <clears throat> dalam pembahasan eh, juz 2 kita berusaha untuk memilih huruf-huruf yang tergolong huruf lemah. Huruf dikatakan lemah apabila mengumpulkan sifat-sifat lemah. Ya, seperti misalkan alif punya sifat apa saja? Jahar, Ya. Kuat ya. Apalagi? Rokhawah. Lemah. Kemudian istifal. invita Ya. Baik. Kemudian sifat lin. Ya. Jadi huruf alif tergolong huruf lemah karena ada sifat rokhawah, sifat invita, istifal, lin. Demikian pula huruf wawu dan ya. ya. Taib. Nah, karena lemahnya sifat atau karena tergolong huruf yang lemah, maka secara umum lebih mudah di dilafatkan, nah, diucapkan dibandingkan dengan huruf-huruf yang memiliki banyak lebih banyak sifat kuat. Nah. Nah. Oleh karena itu maka dipilih untuk dibahas di awal mendahului huruf-huruf yang lainnya. Dan juga karena pada juz pertama kita telah mengenal harokat ya, harokat fathah, kasroh dan tomah Ya. Sementara huruf-huruf alif kemudian wawu madiyah, ya madiyah merupakan asal dari harokat-harokat tersebut sehingga kalau seorang sudah bisa mengucapkan harokat dengan benar maka tinggal tinggal memanjangkan a kalau sudah betul a fathahnya maka sangat mudah mengucapkan alif demikian pula dhammah dan kasroh nah toib <clears throat> ini sebagai uh, tanbih sebelum kita lanjutkan untuk membaca mutakaroh yang uh, merupakan apa namanya di sini memuat ya mudzakkar ini memuat beberapa potong ayat yang terkandung di dalamnya bacaan mad, lin dan juga tanwin atau nun sukun. Baik, kita baca pelajaran ke-45, pelajaran ke-45. Baik. <clears throat> Qaba qausaini alif, ada wawu, ada ya. ya. Saufa yura. Sau. Ya, wawu dibaca dari makhrajnya. Sau. Ya. Saufa yura. Baina yadaihi. Nah, ada ya maddiyah. Ayat ya, ya, ya layyinah. Sawta 'adzabin sin fathah sa sa ya disempurnakan fathahnya baru kemudian menuju ke makhraj wawu sawu sawta sawta adzabin fawzan aziman fau ya fau di bibir untuk pengucapan wawu yang sempurna fauzan aziman حولين كاملين Ada berapa kata? Haulaini, kamilaini. Nah, dua kata ya, haulaini, kamilaini. Diusahakan dibaca dua kata ini dengan bersambung ya haulaini kamilaini tidak dipisah haulaini kamilaini tidak tapi diusahakan untuk menggabung seluruhnya ya. digabung seluruhnya haulaini begitu terucap nun kasroh satu harokat langsung berpindah ke huruf berikutnya haulaini kamilaini jadi tersambung suaranya ulangi haulaini kamilaini yauma yaqumu yauma yaqumu bimusaytirin bi ba kasrah bi sempurnakan kemudian mim dhammah bimu so Sad fathah sa Bimu sa Say Ya Ya nyali Bimu say Kemudian to Kasroh Ti Bimu say Ti Ya kemudian Ra eh, Kasratain Bimu say Tirin Naam. Wa ma hiya bi'auratin Baik. Ya. Coba diulangi dari qaba qausaini ya, dibaca tiga baris. Fadhlu. berikutnya halaman 58 masih pada pelajaran ke-45 kita lanjutkan au bi aidina halaman berikutnya ya halaman berikutnya yang dari awal dari atas maksudnya au bi aidina حين موتها أو أراد شكورا أو sempurnakan wawu أو أراد شكورا tebalkan huruf ro demikian pula alif setelahnya aro ya dengan tanpa me, me memasukkan bibir au arada syukuran lahu ma baina aydina nah, Baik, ada berapa bacaan mat pada ayat ini? Lahu ma baina aydina. empat enam lahu kemudian ma aidi na nah dibaca dengan dua harokat ya seimbang antara eh, masing-masing uh, huruf semuanya dibaca dengan dua harokat lahu ma Bayna aidina takuna malakaini فقولا له قولا huruf qaf dibaca dengan sifat yang yang dimiliki olehnya yaitu apa jahar kemudian syiddah qu ya kemudian juga ada tafkhim qu isti'la faqula lahu qawlan kalimat qaulan jangan lupa menyempurnakan fathah pada qaf. ko ya, ya bukan kaulan ya ada istilah ko kau ya, bukan kau kau ya, ya. faqula lahu qawlan ذلك خير ذلك ذا ya. ada i'timad atau yakni terasa ya pada bagian ujung lidah dengan ujung gigi ada tekanan suara pada padanya untuk pengucapan huruf dzal az az dza bukan hanya menyentuh saja la dza dza dzalika khairun ru tebal urun dzalika khairun في روضة في روضات ضاء ya ضاء bila ada alif maka alif juga ikut tebal bersamanya fi rawdatin wa min haitsu ya. nun termasuk huruf qalqalah atau tidak? Bukan ya. Hati-hati jangan sampai terpantul. Wa minha, minha. Ya, tidak sampai terpantul. Wa min wa minha tidak. Wa min haitsu. Caranya dengan tetap menempelkan makhraj atau ujung lidah pada makhraj nun. Min dilepaskan bersamaan dengan pengucapan ha wa minha minha ya. kalau lepas dahulu atau terlepas lebih dahulu kemudian baru kemudian ha maka akan muncul kolkolah wa min minha ya. Baik, ulangi wa min haitsu ma laisa laka bihi lay ya, ya ya dibaca dari makhrajnya dengan dengan bacaan lin ya. Ma laisa laka bihi wa atayna Musa wa atayna Musa wa atayna Musa Baik Coba diulangi dari au bi aidina. Au bi aidina. Nah. Cukup ya. Kita masuk pada pelajaran ke-46 mutakarah yang kedua. Kita ambil uh, baris yang di awal. Tamilu mailan 'aziman. Tak ada sifat hamus, hamus yang ringan. dia berharokat. Tak ada nafas yang teralirkan. تميل تميلوا تميلوا ميلا عظيما عظيما عظيما صفات apa استعلاء بعد الضاء ولي فيها مآرب لئن آتيتنا صالحا فسوف يكون لزاما فلا جناح عليك فلا جناح عليك huruf ha dan ain bila terkadang bisa menyebabkan huruf H tidak terbaca dengan jelas atau ain ya. letak yang apa namanya sama antara H dan ain dalam makhraj ya. biasanya kalau tidak cermat bisa salah satu tidak jelas ya. junaha alaika harus dibaca dengan jelas ya antara H dan juga ain karena kesamaan makhraj kadang demikian tidak jelas salah satunya maka perlu dibaca dengan lebih lebih cermat sehingga keduanya terbaca dengan sifat yang benar fala junaha 'alaika أينما تكونوا طيب فضل diulang jamilu halaman berikutnya. Tiga baris terakhir dari pelajaran ke-46. Nah, sebelum masuk pada huruf-huruf selain huruf ya dan wau. Taib ini bahasa sudah mulai agak panjang. Perlu lebih cermat dalam membaca supaya Eh, terbaca dengan benar antara yang pendek dan panjang ya kemudian juga tentunya makhraj dan sifat tetap kita perhatikan likai la yakuna alayka harajun apabila terasa sulit untuk menggabungkan antara kalimat dengan kalimat yang berikutnya, mungkin perlu dibaca dengan bacaan yang pelan ya. Likai la yakuna 'alaika harajun ya, supaya betul-betul terangkai ya, tidak terpisah-pisah antara kalimat dengan kalimat yang berikutnya. Nah, kalau masih belum bisa menggabungkan dengan tempo bacaan yang lebih cepat, ya, maka gunakan tempo yang pelan. لكي لا يكون عليك حرج Jadi yakuna begitu pengucapan nun selesai langsung pindah ke ain yakuna alaika begitu selesai pengucapan huruf kaf langsung berpindah ke huruf ha yakuna alaika harajun kalau terlambat akhirnya bisa menambah panjang ya. Jadi seakan ada huruf alif. Qala Musa liqaumihi ya qaumi Qala Musa liqaumihi ya qaumi قوم qa qala liqaumihi ya qaumi ya qafnya tebal qa ya ketika setelahnya wawu juga diusahakan tetap mufakhamah tebal qau ya bukan kau qau qala ya qaumi laysa bi dhalalatun قال يا قوم ليس بي ضلالة وما كان معه من إله وما كان معه من إله apa ini Baik. Kita ulangi. Wa ma kana ma'ahu min ilahin فوكزه موسى فقضى عليه Coba diulangi. فوكزه موسى فقضى عليه Baik. Ada berapa bacaan mat di sini? Empat ya. Bacaan lin ada berapa? Bacaan lin? Bacaan lin ada satu ya alaih saja ya. bacaan mat ada empat tempat wa kazahu Musa faqada nah. baik berikutnya kaifa yuwari sawata akhihi كيف يواري سوءة أخيه Nah, coba diulang lagi. Dari likaila yakuna. Likaila ulangi kaifa nah. Untuk huruf waw dan ya yang biasa terjadi, kesalahan yang biasa terjadi adalah tidak menyempurnakannya saja, ya. Misalkan saufa dibaca sau, ya, saufa atau kaifa dibaca kai, ya. Ini aja yang mungkin perlu untuk kita perhatikan pengucapan wawu atau ya layyinah. Taib ikhwan fillah azakumullah. Sebelum kita lanjutkan, nah coba antum buka kembali sedikit ya, kembali sedikit pelajaran 45 coba. Pelajaran ke-45 halaman sebelumnya. Taib antum coba lihat baris kelima satu dua tiga empat lima kolom yang paling sebelah kiri, kolom ketiga. Ketemu ya? Pelajaran 45, baris kelima, kolom yang paling kiri. Nah, taib. Itu huruf apa yuk yang setelah huruf ta itu? Ya atau alif? Alif atau ya? Ya? Sebagian mengucapkan alif, mengatakan alif, sebagian ya. Yang betul apa? Kalau ya berarti dibaca bagaimana? Dawadai. Ya. Kalau alif? Dawata. Nah. <laughs> Boleh dua-duanya atau gimana? Ada sukunnya ya betul. Ada sukun. Berarti menunjukkan sukun ini bukan mat, ya, tapi ya layinah. Ya, la, ya layinah. Dawadai. Ya, dawadai. Ya, bukan dawata. Nah ini perbedaan antara alif dan ya. Kalau alif alif apa? Alif tentu tidak pernah ada tanda apapun di atasnya. Ya. Kalau ya, kalau ya-nya adalah ya madiyah, berarti tidak ada tandanya. Ya. Ya. Kalau ada harokat di atasnya pasti ya. ya. Kalau ada tanda sukun juga adalah ya. Nah. Nah, kita masuk pelajaran ke-47 sukun pada huruf rokhawah dan istifal ya sukun pada huruf rokhawah dan istifal sebenarnya huruf alif wawu dan ya juga termasuk huruf rokhawah dan istifal ya namun huruf wawu dan ya memiliki sifat lain sifat lin ya ini yang menyebabkan secara umum huruf wawu dan ya lebih mudah daripada huruf-huruf yang sekarang akan kita pelajari ya huruf-huruf ini fa kemudian apa ha zal zai sin shin fa dan ha adalah huruf yang juga masih tergolong lemah ya semuanya adalah huruf rokhawah ya. semuanya huruf rokhawah sebagiannya huruf eh, apa namanya hamas ya sebagiannya sebagiannya lagi apa memiliki sifat syiddah ya Ya sifat apa? Jahar ya. Namun secara umum huruf rokhwa dan istifal karena dua sifat yang lemah ini ya huruf-huruf ini masih tergolong lebih mudah diusapkan daripada huruf-huruf yang yang selainnya ya, sehingga kita letakkan setelah huruf mat. Nah, kita praktekan, af, ah, az, az, as ash af ah eh. Taib. Apa ciri huruf rokhawah? Cirinya apa? Sebagiannya hamas, ya. Huruf rokhawah sebagiannya hamas. Namun ada yang eh, jahar seperti dal. Apalagi za termasuk jahar. Ya. Nah, namun, namun apa? Eh, rata-rata uh, huruf rokhawah adalah huruf hamas. Jadi Huruf rokhawah ciri-cirinya atau uh, tanda huruf rokhawah adalah ketika disukun suaranya punya zaman yang panjang. Af. Ya. Dan makhraj tetap bertahan menempel. Af. Ah. az az as ash af ah nah kapan dilepaskan dilepaskan ketika hendak mengucapkan huruf yang setelahnya nah untuk huruf h ini, ini perlu dicermati lebih ya eh, lebih ya ini lebih cermat lagi bahwasanya h ini bukan hanya <clears throat> meng mengalirkan nafas tapi juga suara juga harus di dipanjangkan sebagaimana huruf-huruf yang lain ah bukan hanya nafas yang keluar ah ah tapi suara juga bertahan ah ah ah nah misalkan al qariah ah وما أدراك ما هي ما هي نار حامية Ya. Nah, panjang suaranya ya, bukan hanya nafas yang mengalir tapi juga saut yajri ya, saut yajri suara mengalir berjalan. Taib. Nah di sini eh, perlu juga kita ketahui bahwasanya apabila huruf itu sukun kemudian sebelumnya ada harokat domah, maka yang dibaca dengan mengedepankan apa bibir adalah huruf yang domah. misalkan hamzah domah u nah, bila setelahnya sukun ya diusahakan kembali uth nah coba sekarang kita berlatih mengembalikan bibir karena sukun tidak punya hak untuk diucapkan dengan isyarah memah jadi tidak bertahan di depan uth ya atau uh uz tidak tapi kembali nah uth uth Kembali ke asalnya. Uth. Uh. Nah. uz uz Uz. Nah. Sin. Us. Shin. Nah. Fa. Uf. Uf. Nah. Ha. Uh. Uh. Sulit ya. Nah. Baik. Misalkan tuh tuh liku tuh liku tuh. Nah. Baik. Nah, ini eh, yang perlu kita perhatikan. Sebenarnya semuanya kembali ke asalnya seperti hamzah fathah af tapi tidak tidak butuh banyak perjuangan kalau hamzah ya kalau fathah ya tinggal kembali saja ath ya kan kasrah juga tinggal ith ya. tapi kalau tomah memang awalnya maju harus mundur ini perlu nah, perjuangan Taib kita baca jadi huruf-huruf rokhwa ini tidak boleh ada yang mantul ya kemudian juga suaranya tidak terputus contoh yang keliru misalkan ath ya terputus ya, contoh at qala at qala tidak as qala suaranya diperlama as qala nah, baik karena punya sifat apa rokhawah ya rokhawah as qala musqalatun nah, ini terapkan kaidah kembali setelah dhammah musqalatun dhammah tanwin juga yang di akhir juga dikembalikan muthqalatun huruf qaf fathah maju enggak mulutnya q tidak ya membuka muzqa muz ya muzqalatun mithqalan mithqalan nah طيب <clears throat> ke bawah dulu ya azhaba tadhkiratun idh qala ya, hati-hati jangan sampai terpantul idh qa idh idh idh qala qala nah, bawahnya asra تسمية إسحاق Nah, sekarang hak ya. Suaranya juga keluar ya, mengalir. Ahda Ahda Dan ingat hak termasuk huruf istifal atau isti'la. Istifal. Jadi jangan ditebalkan. Oh, ya. Ah أهدى تهلكتي sebagian masih terdengar tebal toh tipis saja tah tahlukati nah ahluna nah Taib. Coba dibaca lagi dari Afqala. Amen. berikutnya huruf ha yang mensukun ha. Ahmilu. Ahmilu. Yang di atas. Yuhmadu. Ya dhamma. Kemudian ha sukun kembali. Yuhmadu. Yuhmadu. Sihrani. Sihrani. Azka. تزدري أزواجا أشهد tushriku tushriku panjangkan sin tushriku tushriku ashtatan ashtatan طيب أفلح fa sekarang fa aflaha tufsidu afwajan Baik. Diulangi ya. Baik, dari ahmilu, tafadhal. Ha. Ahmilu Ahsantum. Allah ibarik fikum. Huruf fa, ya huruf fa. Mahrotnya dari mana? Fa. Bibir bawah, bagian dalam dengan gigi seri atas. Af. Ya. Kalau wawu dari mana? Sama dengan fa atau beda? Wawu dari dua bibir ya. Nah, coba sekarang diulangi kalimat afwa jadi diulang. Gimana? Af wa ya. Fanya bibir dengan gigi. Af. Nah, wawu pindah dulu makhrajnya berpindah. Af. Eh. Jangan ambil mudahnya. Af wa wa. Af bibirnya <laughs> jangan jangan lupa berpindah makroj ya fa itu bibir bawah dengan gigi af adapun wawu pindah af wa afwa afwajan memang berat sedikit ya mudah yang tadi ya af wa tapi salah <laughs> keliru ya afwajan baik ini tanpa saja yang berikutnya sukun pada huruf rohawah, namun punya sifat isti'la. Ya, isti'la termasuk sifat kuat atau lemah. Kuat. Berarti secara umum huruf yang berikut ini lebih daripada lebih sulit daripada huruf yang sebelumnya tadi. Ya. Betul punya sifat rohawah, namun ada sifat isti'la. Contohnya huruf kha ya, eh. Ya. bandingkan dengan ha, ah lebih ringan. Sekarang kho ada istilah eh eh. Nah. Sod juga sama. As as bandingkan dengan sin as ringan. Sod lebih berat. As ya. huruf lo l, hanya tipis a l ya. jangan langsung menebalkan hamzah o ya a dulu L, ya. bandingkan dengan zal az tipis az sekarang Gho dituntut untuk menebalkannya L, kemudian Ghoin L, nah sekarang kita mempelajari empat huruf ini adapun huruf buat, ya walaupun juga termasuk huruf rokhawah dan isti'la namun kita akhirkan huruf buat termasuk huruf rafawa dan istiqla namun ada sifat lain yang berat yang, yang lebih berat sehingga kita cukup dengan empat huruf ini kho sod, wo dan wain. baik kita ambil kolom yang paling kanan baik roja. jangan lupa menebalkan kha roja dan sod aslaha غين أغنى أغنى ض أظهر ulangi akhraja ya huruf ghain termasuk huruf rokhawah sehingga tidak boleh ada pantulan atau yang mirip dengan pantulan. Maksudnya apa? Terkadang kita mendapati pengusapan ghain ada semacam iktimat atau tekanan yang melemah pada makhrajnya. L harusnya apa? Tetap dalam posisinya. L na ya. Jadi ghain dari ujung tenggorokan ya. L jangan sampai melemah tekanannya agh agh aghna tapi tetap aghna aghna Taib. Ambil baris yang ketiga, baris yang ketiga. Enam. Huruf kho dan sod sama, sama-sama huruf isti'la ya. Jadi dibaca dengan tebal ketika sukun walaupun sebelumnya kasrah untuk kha juga tetap tebal ikh ya ikh ikhrajan ya. bukan hanya ikh ikh ya, masih tipis tebalkan ikhrajan sebagaimana juga shad walaupun shad lebih tebal lagi islahan taghlibuna ta tipis ya ta ya kalau dipelankan talibuna, ya, maksudnya jangan sampai menebalkan ta tau ya tal masuk ke koin baru menebalkan talibuna, nah, ya. juga sama ya yau, yau, yau yazlimuna ini huruf-huruf rokhawah dan isti'la nah tentunya antum nanti perlu untuk mengulang-ulang dan memperbanyak latihan ini sudah disediakan beberapa atau banyak contoh untuk bisa lebih terbiasa mengucapkan kho ya dengan memberikan sifat apa rokhawah mengalir suaranya dan juga isti'la tentunya nah Kemudian ikhwan fillah Yang berikutnya adalah huruf bainiyah. Huruf bainiyah. Huruf bainiyah ada berapa? Huruf bainiyah ada 5. Lam, nun, ain, mim, ro. Ya, tergabung dalam kalimat lin Umar. Lin Umar. Ya. Taib. Nah, huruf lam kalau itu sukun al ya. Seperti huruf rokhawah, namun lebih sedikit lebih singkat zaman dari sukunnya huruf-huruf apa bainiyah lebih singkat al ya tidak sepanjang huruf rokhawah ya tidak sepanjang as ya, ini lebih singkat sedikit al an a a am r ya, huruf ro kalau sukun sebelumnya seperti ini fathah ya, dibaca dengan tebal r r nah, dan untuk perhatian ro jangan sampai berulang-ulang ya takdirnya jangan terus berulang r ya cukup sekali r nah, baik nah kita ambil dua baris contoh al-hama alhama an'ama أعصير أعصير أم له أرحم أرحم إلحافا masih perlu ditegaskan bahwasanya lam tidak boleh memantul suaranya il ya, tidak ilhafan أنعاما إعصار أمشاج إرصادا ini juga tebal إرصادا Nah, coba ulang lagi. alhamad Taib. Naam. Yang berikutnya kita beralih pada huruf yang lain. Ya. Selain huruf rokhawah, lainiyah, berarti tersisa huruf apa? Kalau sudah kita baca semuanya huruf rokhawah dan juga syiddah, eh, huruf apa tadi? Eh, ini atau tawasud, tersisa huruf syiddah. Nah, sekarang kita belajar huruf syiddah. Nah, huruf syiddah ada delapan, yaitu apa saja? Ajid, Qatin, Bakat, Hamzah, Jim, Dal, Ajid. Ya. Kemudian Qaf, Po, dan Ba, Kaf, dan Ta. Nah, coba dibaca. Ajid. Ajid. Qatin. Pakai to ya. Qatin. Bakat. Nah, coba disarah. Sebutkan hurufnya. Ah, hamzah. Hamzah. Jim. Dal. Qaf. Ta. Ba. Ha. Ayo. Kaf. nanti Ahsan. Nah, huruf yang delapan ini kita bagi menjadi tiga. Yang pertama adalah huruf ta dan kaf. Huruf ta dan kaf kalau disukun begitu terjadi benturan langsung dilepaskan disertai dengan nafas at at ak nafasnya dari tempat tadi, tempat benturan tadi. Ya. Karena ketika terbentur ada nafas yang sudah siap keluar, yang siap mendesak apa lidah ya. at begitu lepas begitu terbuka langsung lepas nafasnya at at ya. kaf juga sama ak ak nah itu yang pertama ta dan kaf yang berikutnya huruf hamzah huruf hamzah juga termasuk huruf syiddah ya namun huruf ini ketika dilepaskan benturannya tidak ada nafas yang keluar. A. Dan dia tetap tetap demikian. Suaranya langsung hilang. A atau ba. Ya, tidak mengalir ba ba ya, ba. Ya, ini ciri-ciri huruf syiddah langsung berhenti. Ba ma da ta dan seterusnya. Ini huruf hamzah. Yang terakhir huruf qalqalah. Nah, huruf qalqalah adalah huruf yang ketika disukun terjadi benturan langsung lepas benturannya disertai dengan apa? suara. Jadi ketika kita mengucapkan qaf misalkan elk maka dibalik makhraj qaf atau dibalik idah yang telah terbentur dengan langit-langit itu ada ada suara yang siap dikeluarkan. Aqo. Aqo. Nah, nafasnya tidak keluar tapi suaranya keluar. Aku. Aku. Ba. Ab. Jim. Aj. Dal. Ad. Nah, itu tiga golongan atau tiga penggolongan huruf-huruf syiddah. Ta dan kaf sendiri, kemudian hamzah dan kemudian huruf-huruf qalqalah. Nah. Nah, coba kita ambil contoh sukun pada huruf ta dan kaf. Ya, kita ambil satu baris. Sukun pada huruf syiddah dan hams, yaitu kaf dan ta. Kalau disukun ada syiddah disertai dengan hams. qa Akda Yutla Tukwa Tukwa يتلون مكنون nah. Baik, coba diulang lagi. Atqa. Lanjutkan. Bisa dipahami ya. Tinggal nanti banyak praktek supaya terbetul kafnya itu ada huruf ada sifat apa syiddah disertai dengan rokhawah setelahnya ketika disukun. Berikutnya huruf hamzah ya. Diusahakan terbetul sempurna apa? dalam yaktimat dalam penekanan dalam makhraj hamzah sehingga suara tidak tidak mengalir ya, tapi langsung berhenti. Ma wa bi'rin ya. yu'ta tu'ti sya'nin nah. ba'sin ulang lagi Jangan panjang. Birin. rin bukan bi'rin bi'rin pendek nah. ulangi dua yang terakhir gimana sya'nin jangan panjang ayo jangan terbawa yang sebelumnya sya'nin baksin Taib. Demikian Hamzah ya. Baik, kita tambahkan baris yang terakhir. Tak muruna. Lagi. Ta'muruna. Tak muru. Tak muruna. Lagi. Tak Tak Ta'murunana. Baik, coba diulang lagi tiga ini. Baik. Mukminuna. Ya. Kembali tidak bibirnya? Mu atau mu? Kembali juga ya. Mu'minuna. Yu'thiruna. Ya lamuna. Baik. Ulangi, mu'minuna. Mu'minuna. Yu'siruna. Nah. Selesai ya. Selesai huruf hamzah. Nah. Jam berapa sekarang? Cukup ya? Cukup. Tersisa huruf qaf to, ba, jim dan dal, huruf-huruf qalqalah. Kemudian juga masih ada lagi huruf dhad, ya, huruf dhad juga masih belum kita pelajari. Sebenarnya dia bukan termasuk huruf syiddah. Dia termasuk huruf rokhawah, cuman ada sifat istitolah, ya, sifat istitolah yang perlu lebih kita cermati dan perlu banyak kita melatihnya agar bisa tepat dalam menampakkan sifat tersebut.